Bismillah. Di pelajaran terakhir ini barakallahu fikum kita akan memberikan nasihat dan bisa jadi kesan, pesan, komentar dari apa yang telah kita jalani dalam waktu sekitar tiga hari ini. Maka untuk nasihat ataupun kesan-pesan dulu biar nanti tidak lupa. Maka kesan dan pesan dari saya pribadi, saya sangat berbahagia. Pertama bertemu dengan Ustadz Hasan, Ibnu Rashid, HBR, Hafidhullah, karena dia teman saya dan Alhamdulillah semanhaj dan seakidah, maka itu kesan pertama. Kesan kedua, melihat saudara-saudara di sini sangat kompak ada yang bagian kesibuk dan ada bagian supir, ada bagian konsumsi dan sebagainya. Maka dalam keadaan fitnah yang ada dari kelompok soafiko dan nol potol dan yang lainnya, maka Alhamdulillah masih dijadikan kalian dalam keadaan kekompakan. Dan terus kita melihat dalam keadaan istiqomah beribadah, tidak fitnah ini membuat malas dalam beribadah dan terus menuntut ilmu. Maka inilah dari kesan dan komentar dari saya pribadi yang mendatangi kalian. Maka keep the faith. Terus istiqomah, terus bertambah iman. And keep moving and keep teaching, keep learning. Maka terus belajar, terus mengajar para dai dainya fitnah-fitnah yang ada bagaikan al-qalbu ya'wi wal qafilah tamurru. Anjing menggonggong dan kofilah berlalu. Permasalahan-permasalahan yang sangat sepele sekali. Dijadikan oleh mereka umdah menghajar kita seakan-akan kita mubtadi karena mengikuti Syekh Muhammad Ibnu Hadi Al Madkhali misalnya maka itu perkara yang tidak ada hubungannya dengan hijrul mubtadi dan sebagainya. Maka kami hanya sekedar jika bertemu dengan mereka keeping smile dan masuk kepada keumuman ayat uh, hadis mutafakun alaih dari Abi Hurairah ala adulukum bisayin ida fa'altumuhu tahabbtum bainakum bala ya Rasulullah qala fafsus salam bainakum Tidaklah aku tunjukkan kepada kalian yang menyebabkan kalian cinta sesama kalian kaum muslimin. Apa itu ya Rasulullah? Fafsus salam bainakum. Maka sebarkanlah salam kepada yang dikenal dan yang tidak dikenal. Maka jika bertemu dengan mereka kita tidak menghukumi seperti mereka kita ini tidak menganggap mereka mubtadi' namun mereka orang-orang yang dijauhkan oleh Allah dari yang hak dan dari hidayah. Maka kita berdoa semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Adapun mereka menganggap kita ini mungkin mubtadi, hijrul mubtadi, tidak memberikan salam, tidak mau bertemu. Wallahu a'lam. Apa pendalilannya? Apakah jika kita tidak mendiskreditkan, memburukkan nama Syekh Muhammad Ibnu Hadi terus kita menjadi mubtadi' maka perkara-perkara yang mereka lakukan dari al-wala wal bara tidak pada tempatnya. Hijr dari kaum muslimin yang tidak pada tempatnya. Maka kita jangan ikut-ikutan latah. Mereka tidak memberikan salam kepada kita. Ya sudah kita juga pelototi. Enggak, tidak seperti itu. Kembali kepada hadis-hadis yang umum tadi. Fafsus salam bainakum. Keeping smile, tersenyum. Sodakoh kepada saudara kita. Maka bisa jadi dengan itu mereka yang dalam keadaan tersesat. Bisa balik kembali kepada jalan yang hak. Mereka mungkin Allah berikan hidayah dengan kemurahan hati kita. Karena kita tidak boleh pada dasarnya di dalam syariah untuk menghajar mereka. Karena mereka tidak cocok dengan kita, dalam permasalahan Syekh Muhammad Ibnu Hadi, maka kita tidak menjarah mereka dan juga tidak menghajar mereka. Alhasil, inilah yang kami lihat dari kesan dan pesan. Kalian tetap semangat, tidak peduli dengan mereka. Terus, keep the fight, keep teaching, keep moving. Terus berjalan, terus menuntut ilmu, ambil faidah-faidah dari ustaz kalian dan para ustaz untuk terus tidak peduli dengan fitnah yang ada. Inna sa'ida liman junibal fitan. Inna sa'ida liman junibal fitan. Bahwa sungguhnya orang-orang yang happiness, yang bahagia, orang-orang yang menjauhi fitnah. Adapun mereka orang-orang yang sedikit-sedikit masuk kepada fitnah, sedikit-sedikit masuk kepada memata-matai, Sedikit-sedikit masuk kepada perkara-perkara yang tidak jelas tadi, apalagi mereka ketambahan dengan nol potolnya, yang tadi mata-matanya hanya kepada Ustadz HBR, Hasan bin Rosid, sekarang ketambahan dengan pengikut Lukman sendiri, akhirnya mereka sibuk dengan urusan mereka. Dijauhkan oleh Allah dari menuntut ilmu dan sebagainya. Adapun sekarang kita masuk kepada nasihat dan tentunya kita mau safar ke Palu sehingga nasihatnya sedikit. Nasihat itu yang penting dia bersumber dari kalau Allah dan kalau Rasul maka nasihat meskipun sedikit. Nasihat yang pertama yang berhubungan dengan kemajuan kalian dalam menuntut ilmu itu saja nasihatnya bagus. Bagaimana agar kalian semakin ke depan not step behind tidak malah mundur ke belakang satu langkah maka terus keep moving terus maju ke depan agar kita tolabatul ilm di sini semakin maju ilmunya dan amalnya dalam menuntut ilmu syar'i ini maka yang pertama Nasihat kami kepada para santri dan kepada bapak-bapak para pengurus di saat hadir di majelis seperti majelis saya di sini daurah atau majelisnya Ustadz Hasan yang mengajar di sini dan ustadz-ustadz muda yang lainnya agar kalian membawa senjata dalam jihad menuntut ilmu ini. Apa senjatanya? Pedang? Apa senjatanya? Parang? Tidak. Tidak parang, tidak pedang, tidak AK-47, automatic Kalashnikov 47 ataupun M16. Tidak, bukan itu. Tetapi bawalah pena dan daftar buku tulis kalian. Maka jika saya melihat dari kanan dan kiri dari jumlah yang ada wallahu alam mungkin 50 orang misalnya mana yang bawa senjata pena dan kolam hanya sekedar mungkin lima orang maka yang lainnya hanya sekedar mendengar dan setelah itu ngantuk juga dan setelah itu juga lupa apa yang diucapkan oleh ustadznya atau antum istilahnya ngaji nguping dan kita juga tambah ngaji nguping dan bengong, melompong, ada nyamuk, hap, lalu ditangkap. Maka setelah selesai kenyang dengan makan nyamuk, maka tidak seperti itu belajar. Mulai dari sekarang, kita membuka lembaran baru, make a new brand style. Yang lalu biarlah berlalu. Mulai detik ini, nanti ada kajian dengan Ustadz Rashid atau yang lainnya, maka antum membawa pena dan kolam. Itu senjata kalian. Maka kita melihat para pengurus tidak ada yang membawa pena dan kolam. Bahkan para santri-santri pun mana pena kolam kalian Hmm. di depan kita ini. Padahal bisa menulis faidah. Ini nasihat yang pertama. Kenapa? Jika kalian ingin maju dalam menuntut ilmu, ilmu-ilmu yang diberikan ustadz-ustadz kalian dari faidah-faidah Al-Quran wa sunnah itu lewat begitu saja. Tidak diikat. Maka telah datang hadis tentang permasalahan membawa senjata, pena dan kolam dan menulis faidah telah berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaidul ilma bil kitab. Maka hadis ini telah datang di berbagai kutub seperti diriwayatkan oleh Al-Qudai di dalam musnadnya dan juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim di Akhbar Asbahan yang mana sanadnya bertumpu kepada Ismail ibnu Abi Uwais Haddatsana Ismail ibnu Ibrahim ibnu Uqbah an ammihi Musa ibnu Uqbah an ibni shihab Imam Az-Zuhri an Anas ibnu Malik maka di sini sanadnya semua rijalnya sikot kecuali Ismail ibnu Abi Uwais yang mana dia adalah keponakan dari Imam Malik. Maka disebutkan oleh para ulama ada yang menjarahnya, dia hafalannya rusak dan ada yang memujinya, maka yang rojeh dia adalah rawi yang soduk, hafalannya pas-pasan. Dan Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ismail ibnu Abi Uwais di dalam sahihnya menandakan bahwa dia tidak doif sama sekali tetapi dia adalah rawi yang soduk dan Imam Al Bukhari jika meriwayatkan di dalam sahihnya dari Ismail ibnu Abi Uwais ini kadang-kadang yukorinuhu kadang-kadang datang dengan sanad yang kedua untuk menguatkan maka dari hadis ini hadis yang hasan berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas ibnu Malik Quyidal ilma Quyidul ilma bil kitab Maka ikatlah ilmu-ilmu di majlis dikir ini Dari ustad-ustad yang memberikan faidah, faidah, faidah, faidah Diikat Dengan apa? Dengan ditulis Siapa yang berbicara? Nabi Siapa yang memerintahkan? Nabi Qayyidu kata Nabi. Ikatlah ilmu-ilmu di majelis itu qayyidul ilma bil kitab dengan ditulis. Maka insya Allah para pengurus dan para santri-santri semuanya membawa kitab. Kita di sana semua santri yang tidak membawa kitab disuruh pulang untuk membawa kitabnya, daftarnya disuruh keluar dari majelis. Karena mau ngapain bengong. Bengong, ada nyamuk hap lalu ditangkap. Maka bukan itu tugas penuntut ilmu. Maka mulai dari sekarang para santri-santri ada daftar khusus bagi kalian. Dan kami ingat di saat kami duduk bersama Syekh kami Mukbil Al-Wadi'i. Syekh Mukbil sering bertanya, "Anta ya fulan, aina daftaruk?" Mana kitab kamu? Om, berdiri. Lihat lagi. Anta. Anta ya fulan. Aina daftaruk. Om, berdiri. Berdiri di depan majelis. Bahkan para masyaih. Yang sudah tua juga. Anta ya syekh fulan. Aina daftaruk. Anta talibul ilm aula. Kamu penuntut ilmu atau tidak? Mana daftar kamu? Berdiri. Semua berdiri. Maka Begitulah Syekh kami Mukbil. Sangat ihtimam, sangat peduli dengan santri-santrinya, dengan murid-muridnya, dengan para pengurus. Karena yang dipanggil Syekh itu pengurus. Sama sebaya dengan Syekh Mukbil, mengurusi pondok dan sebagainya. Namun datang di majelis tidak membawa kitab. Maka aina daftaruk? Mana kitab kamu? Mana buku kamu dan pena kamu? Itu senjata bagi para penuntut ilmu. Maka insya Allah we make new brand style. Kita membuka lembaran baru. Insya Allah Ustaz Hasan akan melihat kalian. Mana yang membawa senjata dalam menuntut ilmu. Dan mana yang tidak membawa senjata. Ini yang memerintahkan Nabi. Qayyidul ilma bil kitab. Masih banyak jalan-jalan yang lain namun jalan ini yang satu ini pun sudah hasan, bisa diambil menjadi pendalilan dan Al-Imam Muhaddis Al-Albani pun telah mensahihkan hadis ini seperti di As-Sahihah. Qaidu al-ilma bil kitab. Maka ini mungkin nasihat yang pertama sehingga kesimpulannya setiap tolabul ilm mencatat faidah-faidah yang diberikan oleh guru-gurunya. Namun di sana perlu diketahui ada beberapa orang dari muhadisin di zaman dahulu yang mana mereka di majelis itu sengaja tidak menulis, sengaja tidak menulis dan tidak menulis faidah-faidah dari gurunya padahal dia membuat membawa pena dan membawa kolam, membawa senjata. Siapa di antaranya? Imam Ash-Sha'bi Siapa namanya? Asyabi siapa namanya? Tidak ada yang tahu. Amir ibnu Sarahil. Kalau di pondok kita, siapa Syabi? Amir ibnu Sarahil semuanya menyebutkan. Kita ajarkan sanad-sanad dan rijal-rijal karena terbiasa mereka menghafal Sahih Al Bukhari dengan rawinya, dengan rijalnya. Maka Asyabi dari muhadis tabi'i dia disebutkan bahwa makatab tu sauda alal bayda. Aku di majelis ilmu tidak menorehkan tinta hitamku as sauda alal bayda di atas kertas yang putih. Maka di sini maknanya Imam Asy'abi jika dia hadir di majelis ilmu mengandalkan hafalannya maka dia mendengar gurunya mengatakan haddatsana fulan an fulan an fulan dari Abi Hurairah an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama. Hadis kedua, haddatsana fulan an fulan an fulan an Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Hadis ketiga, haddatsana fulan an fulan an fulan an Ibni Umar qala Rasulullah kada wa kada. Terus. Misalnya syekhnya memberikan 10 hadis pada hari itu. Dia dengar. Kemudian setelah itu dia pulang ke rumahnya, langsung dia jawantahkan hadis pertama. Haddatsana fulan an fulan an fulan an Abi Hurairah berkata Nabi demikian. Kedua, haddatsana fulan fulan fulan an Aisyah dari Nabi berkata Rasulullah SAW demikian dan demikian. Ini Asy'abi. Kemudian di sini jika ada di antara kalian yang tidak membawa pena dan kolam ataupun ada pena dan kolam namun bengong berarti kita menggelari antum asy'abi. Apakah antum seperti itu? ustadz Hasan mengajar satu jam kemudian bengong. Jangan ditulis sekarang. Pas pulang ke rumah langsung menulis apa yang disarah oleh ustadz Hasan. Seperti itu? Kalau antum seperti itu tingkatannya ya sudah. Jangan bawa pena, jangan bawa kolam. Karena hafalan antum seperti Imam Ashabi. Namun jika antum hafalannya tidak seperti Imam Ashabi dan begitu pun Imam Al-Bukhari. Di dalam tarikhnya disebutkan ana idha sami'tu masyaykh Iraq fakatabtuhu au katabtuha fi Iran atau Khurasan dulu belum ada negara Iran Ida ida sami'tu masyaikh Irak fakatabtu fi Khurasan. Jika aku mendengar dari guru-guru di Irak, dia datang mengumpulkan guru-guru dari Irak, maka dia gurunya seribu lebih. Maka siapa alim ulama di Irak dia datangi. Maka duduk di majelisnya meriwayatkan hadis syekh ini dia dengar. Tidaklah dia tulis pada saat itu, tapi dia tulis di Khurasan di Iran, di negeri lain. Saat dia safar baru dia tulis. Bisa mampu seperti itu antum? Kalau antum tidak mampu seperti itu, please qaidul ilma bil kitab. Kalau antum akalnya, hafalannya tidak seperti Imam Al-Bukhari ataupun Asy-Sya'bi, maka please bawa pena dan bawa daftar. Karena hafalan antum tidak seperti itu. Maka ini nasihat yang pertama. Adapun nasihat yang kedua barakallahu fikum jika ditanya bagaimana cara menghafal hadis ataupun Al-Qur'an terutama hadis tentang fikih demikian dan keyakinan demikian dan demikian maka nasihat kami yang kedua kepada seluruh yang hadir di sini baik para pengurus, ustadz sekalipun ataupun para santri agar mengamalkan apa yang dipelajari. Agar apa? Agar dihafal. Maka dulu salaf mereka mengamalkan apa-apa yang didapatkan dari ilmu musta'inan bil hifd untuk menghafal jadi mudah dengan beramal. Dan ini telah datang riwayat dari Waqi' dan Waqi' adalah Ibnul Jarrah seorang imam muhaddis dari masyaikhnya Imam Al-Bukhari di Tabaqah yang ke-9 dia dilakobi dengan Atinim the dragon sang naga karena ilmunya yang luas membakar kelompok ahlul bid'ah di zamannya. Ahlul ahlul bid'ah di zamannya takut dengan wakil Ibnul Jarrah, ulama ahli jarhi wa ta'dil dan ahli hadis. Maka wakil Ibnul Jarrah meriwayatkan dari gurunya Ibrahim Ibnu Ismail Ibnu Mujamma bahwa berkata gurunya, "Kunna nasta'inu ala hifdil hadis bil amalubih Kunna nasta'inu bihifdil hadis bil amal bihi bil amali bihi bahwa kami dulu menjaga hafalan hadis-hadis kami yang ribuan itu dengan mengamalkannya maka mengamalkan dari ilmu itulah yang kita inginkan di sini karena ilmu jika tidak diamalkan akan hilang meskipun telah dicatat maka oleh sebab itu Kami mengingat banyak dari hadis-hadis benar dengan diamalkan. Contohnya, kami mengamalkan di Ma'had Mukbil Al-Wadi salat dengan sandal. Dan pendalilannya hafal. Bahkan setelah kita selesai khutbah, sawu sufufakum, salufini alikum, langsung otomatis. Kama sabata fi Abi Daud, dikeluarkan Sunan Abi Daud dari Shaddad ibni Aus. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salu fini alikum khaliful yahud." Salatlah dengan sandal-sandal kalian menyelisihi Yahud. Di riwayat yang lain wan nasoro. Kenapa hafal seperti itu? Karena diamalkan. Maka ingin menghafal hadis diamalkan. Maka para ulama zaman dulu seperti disebutkan tadi oleh gurunya Waqi' Ibnu Jarrah, "Kunna nasta'inu bihifdil hadis bil amali bihi." Kami dulu membantu menghafal ribuan hadis itu dengan diamalkan. Maka ada hadis salat dengan sandal untuk menghafalnya dari Sadat Ibnu Aus diriwayatkan Abi Daud lafadznya salufini alikum khaliful yahud amalkan maka akan ingat terus dan seperti contohnya misalnya, banyak di masjid-masjid mungkin kami sudah dapati waktu kami keluar di Masjid Akbar dan di masjid satu lagi apa? Nurul Falah. Namun di Masjid Nurul Falah alhamdulillah. Kebiasaan dari masjid-masjid awam mereka meninggalkan sholat dua rakaat setelah adzan maghrib. Dan di Masjid Akbar seperti itu. Namun di Masjid Nurul Falah sholat dulu ya. Al-Muhim Kebanyakan masjid awam begitu pun di Sumatera. Jika kita mengisi kajian, diundang untuk mengisi kajian antara maghrib dan isya, sama seperti itu. Baru selesai adan mau sholat sunnah, langsung ikhomati sholat. Maka di sini kita pun menghidupkan di masjid kita sunnah dan antum juga di sini tentunya. Dengan kita menghidupkan kita hafal hadisnya. Maka sampai sekarang kita hafal karena kita menghidupkan sunnah itu. Apa hadisnya? Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Zaid. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salu raqatain qabla al-maghrib. salu raqatain qabla al-maghrib. salu qabla al-maghrib liman syaa. Itu lafadznya. Kenapa bisa kita hafal? Dan sahabatnya kita hafal Abdullah bin Zaid dan rawinya dan juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari karena mengamalkan. Karena di saat kita mengamalkan kita akan ditanya, "It, kamu melaksanakan dua rakaat sebelum maghrib, mana dalilnya?" Fil Bukhari di hati. An Abdullah bin Zaid Salu rakaatin qoblal maghrib liman sya'a. Seperti itu. Nah, kenapa kamu kok pakai sandal salatnya padahal di masjid lain tidak ada? Kama sabata fi Abi Daud An Shaddad ibnu Aus berkata Nabi kita Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sallu fini alikum khaliful yahud dan semua perbuatan-perbuatan diamalkan kemudian akan bertanya di dalam hati mana dalilnya kita hafal dalilnya setelah itu maka saya harapkan kepada saudara-saudara di sini agar melaksanakan sunnah-sunnah yang dipelajari seperti biasa setelah kita melaksanakan sholat lima waktu, please kepada imam misalnya, meskipun sekali laksanakan, di sana ada sunnah. Sunnah untuk mengangkat suara. Maka imam-imam yang kami dapati di sini, setelah sholat, diam. Meskipun membaca tapi pelan. Maka jangan yang dipikir ingin menyelisihi awam, oh di sana masjid-masjid awam, atau yang berbau-bau sufi, maka mereka kur. La ilaha illallah. La La illallah. Semua masjid sama. Atau subhanallah, subhanallah, subhanallah semua sama. Maka kita ingin menyelisihi mereka. Please selisihi dengan dalil. Bukan dengan persepsi, imajinasi. Jika mereka orang awam teriak-teriak, bukan maknanya kita masjid ahli sunnah assalamualaikum warahmatullah kemudian silent, diam. Enggak, tidak seperti itu. Tidak maknanya menyelisihi mereka yang bid'ah dengan balah masuk kepada tanpa ilmu bid'ah juga. Maka telah datang seperti kita hafal sekarang misalnya, telah datang di dalam hadis karena kita amalkan. Di masjid kita jika selesai dan saya juga dari imam, maka selesai langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam minka salam tabarok kayadal jalali wal ikram. Semua adkar disebutkan. Meskipun di sini kita menyelisihi awam dari segi apa? Kalau awam imamnya dengan mikrofon teriak-teriak, kita pun sama namun tidak kur tidak dipimpin semuanya membaca sama tidak. Adapun pendalilannya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, sampai paham diriwayatkan Al-Bukhari. Siapa yang mengatakan sahabat Ibnu Abbas? Berkata Ibnu Abbas, "Inna rof asaut ba'da salati al-faridah kanu yaf'aluna fi zamani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Berkata Ibnu Abbas bahwa mengangkat suara membaca adkar setelah sholat lima waktu dengan suara yang tinggi itu ada di zaman Nabi kata Ibnu Abbas dan kita salafi mengikuti ucapan salaf ini dan sanadnya sahih di Sahih Al Bukhari dan disebutkan kunna la na'rif inqidha salati Rasulillah illa bitakbirat kami tidak mengetahui setelah Nabi itu selesai dari sholat, melaksanakan salam, kecuali para sahabat semuanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dari sunnah, setelah kita salam, melaksanakan takbir tiga kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan takbir yang tasbihat, takbirat yang 33 kali. Maka itu yang rojeh. Kenapa? Karena telah dijelaskan di beberapa kutub seperti Fatul Bari, bukan Ibnu Hajar tetapi Ibnu Rajab membahas tuntas masalah ini dengan sanad-sanad kepada Imam Ahmad, meriwayatkan dari Imam Ahmad kepada Ibnu Abbas dan anaknya. Maka di kisah disebutkan anaknya Ibnu Abbas, kefa takbirat yang diinginkan, yang dikatakan di Sahih Al-Bukhari oleh Ibnu Abbas, kami tidak mengetahui selesainya sholat Nabi dengan salam karena nggak tidak ada mikrofon dan masjid Nabi sudah luas maka yang di belakang itu tidak mendengar Nabi mengatakan Assalamualaikum warahmatullah tidak mendengar. Kecuali dengan apa? Kata Ibnu Abbas kita mengetahui salat sudah selesai dengan para sahabat yang bergumuruh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah salaf di saat selesai salat Adapun kita di sini Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah Katanya pingin sunnah menyelisihi orang awam. Tidak. Tidak maknanya menyelisihi orang awam dengan kejahilan, tetapi dengan sunnah. Maka tidak apa-apa diangkat suaranya dan tidak kur. Di sana ada yang berkata, di sana ada yang alhamdulillah, di sana ada yang takbir, di sana ada yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal wa huwa ala kulli syai'in qadir dan yang lainnya. Pokoknya tidak kur. Terutama imam yang di depan. Maka imam paling sedikit membaca istighfar tiga kali. Allahumma antas salam. Dia angkat suaranya dan takbirat. Maka ini adalah nasihat yang kedua. Apa-apa yang kalian ketahui itu adalah sunnah. Maka lakukan. Dengan ini kalian akan terbantu dengan menghafal hadis. Terutama bagi orang-orang yang kritis. Diriwayatkan siapa? Siapa sahabatnya? Alhamdulillah kita mengetahui itu dikarenakan dulu di zaman Syekh Mukbil. Syekh Mukbil sedikit-sedikit man sahabiyu wa man akhraja. Siapa sahabatnya dan dikeluarkan oleh siapa? Sehingga terbiasa kita kritis. Hadis, hadis kita hafal. Namun siapa perawinya, dikeluarkan siapa itu sudah terbiasa dengan kita karena Syekh kami. Maka antum pun di sini dengan dihafal dan diamalkan nanti akan kritis, terbiasa. Siapa sahabatnya? Eh, dikeluarkan oleh siapa? Al Bukhari, alhamdulillah berarti sahih. Muslim berarti sahih. Mutafakun oleh khalas, la syakka wala raib. Dikeluarkan Abu Daud, disahihkan siapa? Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, atau Imam at Tirmidzi dan yang lainnya misalnya. Itulah yang kami inginkan dari para tulabul ilm, kritis, curiosity. Jangan kritis itu kepada fitnah. Gimana orang sebelah? Apa yang dilakukan orang sebelah? Gak ada urusan. Kritis kepada hadis dan kritis kepada ilmu. Dan yang sudah habis atau sudah habis waktu. Yang terakhir, kita cepat saja. Ini yang terakhir, berarti sudah tidak ada lagi. Jika kalian ingin sukses dalam menuntut ilmu, lakukanlah seperti salaf menuntut ilmu. Apa? Kasratul mulazamah ma'asyikhihi. Maka jika kalian mendapati di depan mata kalian ada ustadz yang mumpuni ilmunya dan mumpuni dari akhlaknya dan mumpuni dari adabnya dan mumpuni dari istiqomahnya, maka jangan lepaskan dia. Abdu alaih bin Nawajid. Gigitlah dia dengan geraham kalian. Maksudnya, mulajamah dengannya karena dulu salaf mereka sukses menjadi alim ulama besar dikarenakan kasratul mulazamah. Kita beri contoh dari salaf misalnya. Abu Hurairah dan Abdullah bin Mas'ud. Adapun Abu Hurairah hadisnya mutafakun alaih di mana disebutkan Abu Hurairah berkata, "Ya ayuhan nas, hal tadunun anak Abu Hurairah aksaru hadisan?" Apakah kalian menyangka bahwa Abu Hurairah itu paling banyak hadisnya dari Nabi diakui semuanya. Naam. Kenapa? Lazam tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia datang dari Yaman dalam keadaan fakir, miskin dan papa. Walazam tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lazam tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alamal ibatni dalam keadaan lapar. Kadang-kadang dia mengikat dengan imamahnya agar perutnya tidak keroncong haram ya. Keroncongan. Yang jelas perutnya lapar. Mau bilang keroncongan takut. Nanti eh, main keroncong. Pokoknya lapar. Perutnya bunyi. Maka diikat dengan batu dan imamah. Untuk mengeluarkan gas. Karena lapar. Maka disebutkan wa amal muhajirun. Wa amal ansor. Fa amal ansor istagalu fil mazare dengan kurma-kurmanya sibuk. Tidak banyak duduk dengan Nabi. Wa amal muhajirun istagalu bisafki bil aswak. Makna safki bil aswak, sibuk bisnis di pasar. Tapi maknanya bukan sibuk bisnis melalaikan sholat. Tidak para sahabat. Maksudnya tidak banyak mulazamah mengambil hadith Nabi. Wa ama ana lazam tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamal ibatni dengan perut lapar dan dia termasuk dari ahlu sufah yang tinggal di sebelah masjid dan menerima dari sodakohnya Nabi. Tidak ada yang memasakkan dia, juga dia tidak mempunyai makanan. Maka waktu sholat-sholat, waktu pelajaran Nabi belajar, makannya dari mana? Dapat sodakoh dari Nabi, ataupun dari tetangga Nabi. Pokoknya Allah memberikan rizki dan he still alive. Dia tetap hidup. Maka Abu Hurairah menjadi ranking pertama number one dari seorang sahabi yang muksirin fi riwayatil athar. Hadisnya mencapai 5.740 hadis yang dihafal di dalam hatinya. Maka di sini hadisnya juga nyambung. Dia mengadu kepada Nabi, Ya Rasulullah, lakot hafitu hadis kathirah minka wa nasituha. Ya Rasulullah, aku banyak menghafal hadis dari kamu tetapi aku lupa. Maka Nabi menjadikan tangannya dan membacakan doa ke dadanya. Al-an udmumha ila qalbik ila sadrik. Maka ditekan kepada dadamu. Berkata Abu Hurairah. Maka aku lakukan yang demikian. Wallah. Ma ba'da dalika idha hafitu hadithan walam ansa ba'du. Jika aku menghafal hadis maka aku tidak melupakannya. Sehingga dia menjadi orang yang number one dari ilmu hadis. Kenapa? Kasrotul mulazamah. Di saat orang sibuk dengan dunianya, maka dia duduk bersama Nabi. Namun menghafal. Adapun Abdullah ibnu Amr ibn al-As, dia menulis. Namun Abu Hurairah menghafal. Maka hardis di dalam hatinya berapa giga? Satu tera apa berapa? Masuk 5.740 hadis tanpa lupa. Berarti hardisnya Wallahu a'lam berapa. Dan mereknya mungkin bukan WD karena Western WD jelek. Alhasil hafalannya kuat. Dan begitupun Abdullah ibnu Mas'ud. Meskipun Abdullah ibnu Mas'ud bukan penghafal yang paling banyak, namun dia banyak duduk dengan Nabi sehingga jadi alim ulamanya dari para sahabat. Mana pendalilannya kafratul mulazamah? di hadis Abi Musa mutafakun alaih. Di saat Abu Musa katanya berkata lama awal nuzul min Yaman, Abu Musa dari Yaman juga ke Madinah, faraaitu Ibnu Mas'ud min ali baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kasrati mulazamatihi ma'ah wa dukhulihi ma'ah. Bahwa aku melihat Ibnu Mas'ud itu keturunan dari Nabi. Maksudnya kerabat Nabi, keponakan Nabi, ataupun dari Quraisy bersama Nabi, dari Bani Hashim. Kenapa? Karena banyaknya mulazamah, setiap ada Nabi, setiap dia ada. Dan banyaknya masuk ke rumah Nabi. Maka ini menunjukkan bahwa Ibnu Mas'ud pun banyak mulazamah. Maka ini contoh dari para sahabat. Adapun contoh dari salaf, dari para tabi'in banyak. Di antaranya Qatadah Ibnu Di'amah, seorang mufasir yang buta dan muhadis, padahal buta. Maka dia menghafal ribuan hadis dan dia mengatakan dari segi ilmunya yang mumpuni, Jalastul Hasan, ay Hasan Al-Basri, isri nasana. Aku duduk bersama Hasan Al-Basri 20 tahun. Maka begitupun atau Ibnu Abi Robah kalau antum mengetahui bagaimana atau ibnu Abi Robah dari segi fisiknya dan Allah angkat derajatnya dengan ilmu, atau ibnu Abi Robah bekas budak. Maka kalau budak berarti dari Afrika, ma'ruf Afrika maaf, hitam legam. Kita berbicara tentang ciptaan Allah yang Allah jadikan apa adanya. Hitam legam maka disebutkan atau ibnu Abi Robah aswad a'war wa a'ma ba'dah wa a'raj wa ashal ini disebutkan di dalam kitab biodatanya keburukan-keburukan duniawi ini untuk setelah itu dipuji dari ilmunya maka atau Ibnu Abi Robah hitam legam dan dia matanya awar rusak satu dan buta setelah itu dan tangannya pengkor dan kakinya pengkor kalau berjalan diseret-seret. Nah, sekarang keadaan seperti itu. Fisiknya hitam, bekas budak juga dari Afrika, tangannya pengkor, matanya juling satu dan buta setelah itu dan kakinya terseok-seok pincang satu. Kira-kira di majelis ini ada yang ridho menikahkan putrinya dengannya? Hah? Kita aja yang lengkap kayak gini nggak ridho ya. <laughs> Promosi. Apalagi atau Ibnu Abi Robah. Namun Allah mengangkat derajatnya. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya dia menjadi bintang kejora tabi'in. Orang yang paling kuat ilmunya di manasik haji dan umrah. Maka Amir di zamannya mengatakan la yuftin nas illa apa Ibnu Abi Robah. Tidak boleh memberikan fatwa tentang haji dan umroh di musim haji. Karena mereka banyak yang bertanya, bagaimana saya mempunyai sembelihan ini, bagaimana mau tawaf, jamaroh, dan sebagainya. Tidak ada yang berfatwa, kecuali datang kepada Atta Ibnu Abi Robah. Allah muliakan. Bahkan para amir di dalam biodatanya menyebutkan, di saat para amir Mekah, Madinah, yang diagungkan berkumpul di dalam haji, berkumpul, maka mereka melihat ada kumpulan manusia. Yang mana manusia-manusia berkumpul dalam keadaan hudu wal wakor. Dalam keadaan penuh ketenangan dan kehormatan. Kemudian dilihat, itu coba dilihat siapa yang di tengahnya itu. Semuanya duduk dalam keadaan menghormati dan orang ini berbicara. Orang hitam legam dan tangannya pengkor dan jalannya terseok-seok dan matanya satu juling dan buta. Siapa itu? Atta, Imam Atta Ibnu Abi Robah. Maka para umaro mengatakan, dialah raja yang hakiki. Dialah amir yang hakiki, bukan seperti kita. Maka itulah keadaan Atta Ibnu Abi Robah yang zamah dengan Ibnu Abbas 20 tahun. Maka ingin seperti Atta Ibnu Abi Robah zamah dengan guru 20 tahun. Dan begitu pun muridnya atau Ibnu Abi Rabah adalah Ibnu Jurayd. Abdul Malik Ibnu Abdul Aziz. Muhadis yang agung meskipun mudallis. Maka keagungan dia di dalam ilmu hadis sangatlah agung. Hafalannya sangat kuat. Kenapa bisa menjadi bintang kejora di zaman setelah atau Karena dia berkata, Lazam tu ato isrina sana. Dan banyak. Kalau kita sebutkan banyak sekali. Seperti misalnya juga Thabit Al-Bunani. Seorang perawi yang meriwayatkan dari Anas. Setelah Qatadah. Maka Thabit Ibnu Anas Al-Bunani dari rawi yang kuat ilmu hadisnya dan min asbatinas dari murid Anas yang paling kuat. Kenapa? Jalastu Anasan isri nasana. Aku duduk dengan Anas 20 tahun. Dan banyak sekali yang lainnya kita tinggalkan, kita tutup. Kesimpulannya barakallahu fikum. Jika kalian ingin sukses, tidaklah cukup kalian belajar 4 tahun maaf mendapat gelar demikian, tambah 2 tahun mendapat gelar demikian, tambah 2 tahun mendapat duktur, MA, bla bla bla. Tidak itu ukuran menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu terus. Jika kalian mempunyai ustadz, yang baik akhlaknya dan baik ilmunya, gigitlah ustadz ini dengan gigit gigi geraham kalian. Maksudnya jangan dilepas. Sampai ustadz ini memberikan semua jurus pamungkasnya. Kapak naga geni misalnya. <laughs> Maka setelah itu diberikan semua ilmu pamungkasnya, maka bisa menyamai dari ustadz ini ditambah lagi dengan pergi ke Yaman ataupun menuntut ilmu di syekh yang lain, maka inilah semangat menuntut ilmu, tidak menuntut ilmu dibatasi dengan tahun, tidak dengan kelas jenjang SMP 3 tahun atau SMP 6 tahun, SMA 6 tahun, lalu kapan menuntut ilmu dengan para ulama, habis waktu dengan ustadz-ustadz muda, mengejar ini SMP, ini SD, ini SMA di pondok, tidak. Langsung belajar dengan orang-orang yang mumpuni ilmunya, dan dulu di zaman Nabi, ada yang datang dari Ibnu Umar, ada yang datang dari Ibnu Abbas, ada yang datang dari Umar dan Abu Bakar, semuanya di kelas yang satu. Talaki dengan Nabi. Maka setelah itu mereka menjadi alim ulama karena katratul mujalasah. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khairah, wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma